Uslub al-hajr. Barakallahu fikum. Dalam dakwah ya ikhwanatina azzakumullah sang dai tidak melulu taklif Ada saat-saat di mana seorang dai harus menggunakan uslub lain yang juga dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu uslubul hajr. Pemboikotan. Al-hajr ini memiliki beberapa contoh-contoh dalam prakteknya seperti tidak memberikan salam, tidak menjawab salam, meninggalkan majelis, tidak menghadiri majelis, tidak mendengarkan e, penjelasan-penjelasan seorang, menjauhinya, tidak sewilayah dengannya, tidak sedaerah dengannya, ketika bertemu berpaling daripadanya ini semuanya contoh-contoh hajar. Uslub hajar ini barakallahu fikum ditujukan yang pertama kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini jelas. <clears throat> Yang kedua ditujukan kepada ahlul maksiyah ahli maksiat, orang-orang yang fasik dikenal dengan kemaksiatannya, kefasikan-kefasikannya, dosa-dosanya. Ini perkara yang wadah. Juga barakallahu fikum ditujukan kepada seseorang yang jatuh di dalam sebuah kesalahan dalam keadaan dia di atas ilmu. Ia punya ilmunya, paham ilmunya, ngerti bimbingan syariatnya, jatuh dalam sebuah kesalahan. Maka di antara upaya mendakwainya langsung dengan cara hajar, entah dengan cara berpaling daripadanya atau dengan cara ceburut muka kepada dia atau semisalnya. Dia punya ilmunya, bukan orang awam. Barakallahu fikum. Ini adalah uslubul hajr. Dasarnya dalilnya ialah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa 140 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih innakum idzam mithluhum dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dalam kitab yaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dikufuri ayat-ayat Allah diolok-olok fala taq'udu ma'ahum maka kamu jangan duduk bersama dengan mereka hingga mereka memperbincangkan pembicaraan yang selainnya. Kalau kamu masih duduk bersama dengan mereka, berarti kamu sama dengan mereka. Kalimat fala taq'udu ma'ahum. Larangan duduk-duduk dengan orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah atau yang mengkufuri ayat Allah. Dalil yang kedua, disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin." Al-An'am 68 Apabila engkau melihat Ada orang-orang yang membicarakan Memperbincangkan ayat-ayat kami dengan batil Fa'arid anhum Maka hendalah engkau berpaling dari mereka Hingga mereka membicarakan bab yang lain dan apabila engkau dilupakan oleh setan, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama dengan kaum yang walim itu setelah peringatan ini. Di sini ada kata-kata fa'arid anhum. Berpaling dari mereka. Juga ada kalimat fala taq'ud ma'a fala fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Kamu jangan duduk duduk bersama dengan kaum yang zalim setelah peringatan ini. Dua ayat ini kalau azakumullah dijadikan dalil oleh para ulama kita. Al-Imam Tabari Al-Imam Ibn Jauzi Syaukani dan para ulama yang lainnya berhujjah dengan dua ayat ini untuk melarang kaum muslimin bermajlis dengan ahlul bid'ah melarang kaum muslimin bermajlis dengan orang-orang fasik dari kalangan ahlul maksiyah dijadikan sebagai dalil untuk hajruhum menghajar mereka hajar mubtadi Hajur fusak menghajar memboikot alul bid'ah memboikot orang-orang fasik menjauhi mereka meninggalkan mereka tidak bermajus dengan mereka dan yang lain-lainnya dari bentuk-bentuk hajir yang ada adapun dalil dalam sunnah hadis yang begitu panjang tentang kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah dan dua orang sahabat yang lainnya yang tidak ikut perang Tabuk Ma'ruf insyaallah ya. Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh para sahabat yang ada. Mereka memboikot tiga orang sahabat ini selama 50 hari, 50 malam. Tidak diajak bicara. Datang mereka ke masjid bubar semuanya. Ila akhirnya. Apa rasanya? Dikatakan oleh para ulama karena Rasul khawatir, baru khawatir Rasul mengkhawatirkan mereka terkena kemunafikan. Sebab tidak ikut jihad fi sabilillah bersama dengan beliau tanpa udzur syar'i. Baru khawatir. Di boikot 50 hari, 50 malam sampai turun wahyu yang menerangkan mereka bukan kaum munafikin. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam At-Taubah. Padahal mereka adalah para sahabat mereka bukan ahlul bid'ah. Mereka bukan kaum munafikin. Mereka bukan kaum fusak. Para sahabat. Tadi ketika dikhawatirkan terjangkiti penyakit nifak, Rasul menghajir mereka, memboikot mereka. Sekaligus sebagai dalil bolehnya menghajar, memboikot dari kalangan ahlu sunnah bahkan ketika dikhawatirkan dari dia perkara-perkara yang menyimpang, perkara-perkara syubhat atau yang semisalnya walaupun kita meyakini dia bukan ahlul bid'ah dari kalangan ahlus sunnah barakallahu fikum disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan uslub tegas al-hajr kepada sebagian sahabah ketika melakukan sebuah tindakan yang haram ada salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu datang kepada Rasulullah SAW menggunakan baju muasfar. Baju muasfar, baju yang dicelup dengan e, celupan usfur menghasilkan warna kuning orange. Itu pakaiannya ahli kitab dan kaum wanita. Laki-laki tidak boleh menggunakan itu. Menggunakan baju muasfar. Menemui Rasul, menyampaikan salam nggak dijawab. Belum berpaling. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kena ada apa ini?" Belum mengatakan, "Lepaskan tangan kamu ini." Tindakan Rasul yang berpaling tadi itu hajar. Itu pada seseorang yang jatuh dalam, dalam sebuah kemungkaran, sebuah kesalahan dan dia orang yang punya ilmu, bukan orang awam. Punya ilmunya. Semestinya tidak boleh dia uh, jatuh dalam perkara seperti itu. Dia berpaling. Dan memang memboikot dia untuk dikasih pelajaran. Begitu dia ngerti kesalahannya disampaikan, lepas baju kamu ini, ganti dengan yang lain. Sebagian sahabat ada yang menemui Rasulullah SAW menggunakan cincin dari emas. Beliau tegas mengatakan, apakah e, bara api ada di tangan-tangan kalian? Langsung dilepas sama dia, dibuang sama orang tadi. Itu uh, uslub yang bukan lin, bukan taklif, tegas, syiddah, ada unsur hajir padanya, tapi pada waktu yang tepat. Diterapkan pada ashabul ahwa'i wal bid'ah, diterapkan pada orang-orang yang fasik yang dikenal dengan kemaksiatannya, ahlul maksiyah, ahlul kabirah, bahkan diterapkan pada sebagian orang-orang yang mulia karena khawatir tertentu, khawatir nifak, khawatir menyimpang, khawatir syubhat, khawatir fitnah atau seorang yang e, jatuh dalam sebuah kesalahan, perkara kemungkaran dan dia punya ilmunya. Disikapi hajar dalam rangka untuk menyadarkan dia. Barakallahu fikum. Itu diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para duat ilallah dalam berdakwah harus memperhatikan ini semuanya. Dia harus tahu kapan ta'liful qulub. Kepada siapa dia ta'liful qulub? Kapan dia harus hajir? Kepada siapa dia berhajir? Eh, menghajar? Siapa pihak-pihak yang layak dihajar? Bagaimana bentuk hajarnya? Harus mengetahui ini semuanya. Uslubnya beragam sesuai dengan kondisi para maduunya masing-masing. Barakallahu fikum lembut pada waktunya itu hikmah dalam dakwah. Hajar, tegas pada waktunya itu hikmah dalam dakwah. Lembut, santun pada orang yang tepat itu hikmah dalam cara dakwah. Menghajar, memboikot orang yang tepat dalam syariat juga hikmah dalam cara dakwah. Sehingga hikmah bukan semata-mata lembut, alus, lembut, alus, lembut, alus selama-lamanya. lah ada temi. Tapi lembut pada waktunya, tegas pada waktunya barakallahu. Kalau terbalik justru melanggar hikmah dalam kerada Allah. Yang semestinya antum lembut, lemah lembut, kasar, keras. Ini merusak dakwah bukan hikmah dalam kerada dakwah. Atau sebaliknya semestinya antum hajur, semestinya semestinya antum tegas, lugas, Atau belum berfikun walin, taliful qulub ya akhi atau eh, temyi ini penyimpangan manhaj termasuk manhaj temyi yang melembekkan manhaj dan bukan hikmah dalam perkara dakwah mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah ya akhi rifkun walin harus lemah lembut ya akhi dakwah itu harus merangkul dakwah itu harus takliful kulub. kalau kita menggunakan cara syiddah dengan cara tegas nanti siapa yang sisa tengah-tengah umat ini ya akhi antum ngomong tentang siapa ini yang dihadapi ashabul ahwa'i wal bid'ah hizbiyyin mubtadi'ah dhullal kamu mengatakan seperti ini nggak cocok kemana itu ayat wa ahadith yang menerangkan harus hajir kepada mereka sekian banyak atharus salaf contoh uh, athar salaf dari kalangan para sahabat para tabi'in atau tabi'in para imam sedemikian banyak disepakati dalam buku-buku akidah para ulama kita yang menerapkan hajir mubtadi dibawa kemana itu semuanya harus ditempatkan masing-masing. Makanya disebutkan uslub taklif ada pada orang-orang tertentu. Uslub hajar juga ada pada pihak-pihak tertentu. Faham ya, ya? Dari keterangan di atas barakallahu fikum ada sebuah tambih penting yaitu tidak semua orang yang dihajar itu pasti mubtadi. Tolong camkan baik-baik ini para fikum. Tidak semua orang yang diboykot itu dikatakan sebagai mubtadi ahli bid'ah. Dikatakan sebagai seorang hizbi yang menyimpang belum tentu. Tergantung kenapa kok dia dihajar, ditinggalkan. Jangan bersahabat dengan dia, jangan masih sama dia. Kenapa? Mungkin karena bid'ahnya, hizbiyahnya, syubhatnya, fitnahnya. Mungkin juga karena dosa-dosa dia, kemaksiatan dia, kemukaran dia, kefasikan dia atau mungkin juga dikhawatirkan, dikhawatirkan terjangkiti syubhat, terjangkiti fitnah, terjangkiti nifak, terjadi pemahaman-pemahaman yang radikal atau yang sesat, dikhawatirkan. Mungkin saja seperti ini e, dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada uh, tiga orang sahabat di atas yang ikut perang Tabuk para fikum. Jadi belum tentu. Dihajar begitu. Apa kami nyarul bid'ah? Kamu tinggalkan kami semua. Loh, gak ngaji berarti iki. Ndak tahu ilmunya ini. Ndak paham manhaj salaf dalam masalah seperti ini. Ya tergantung. Emang kamu ini ada apa? Kamu ini kenapa? Mubtadi. Ya, dihajar karena kamu mubtadi. Lo kamu orang fasik, dihajar karena kamu karena kamu orang fasik. Hmm? Atau kamu seorang yang sayyul akhlak, yang puru akhlaknya, cuwele akhlaknya. Hah? Dinikahkan oleh para uh, ah, alusunah para ikhwah karena sul akhlak. Enggak, ada yang mengatakan kamu hizbi, enggak ada yang mengatakan kamu seorang mubtadi, enggak ada yang mengatakan kamu seorang yang fasik, kamu seorang yang sayyi akhlaknya. Tergantung. Barakallahu fikum. Ini semuanya adalah uslubud dakwah. Tolong camkan baik-baik barakallahu fikum. Tidak hanya ini, tidak hanya ini. Masing-masing diterapkan dengan kondisinya sendiri-sendiri dan pada mad'unya masing-masing. Dari situlah seseorang dai harus betul-betul memahami yang namanya tariqatu dakwah, memahami yang namanya tariqatu dakwah. Basiratun bi tariqati dakwah wa kaifiyati dakwah. Ini semuanya terkait dengan masalah asali berdakwah. Ada lagi yang menamakan yang uslub amar ma'ruf nahi mungkar. Uslub eh, apa namanya? Eh, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semuanya kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan di atas. Barakallahu fikum nama ikhwan. Terkait dengan masalah prinsip hajar panjang pembahasannya uh, diulas dan eh, panjang lebar oleh para ulama una barakallahu fikum di antara sebuah risalah yang cukup bagus yang mengulas tentang masalah hajar, risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Doktor Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, Syekh Al-Bukhari, hafizahullah taala ra'ah dengan judul Ta'ammulat fil Hajar. Risalah namanya Ta'ammulat fil Hajar. Ini sangat bagus, sangat uh, pas pembahasannya cukup e, cukup luas ilmiah terkait dengan masalah hajir barakallahu fikum. Yang ingin kita tekankan di sini adalah e, ada uslub hajir, ada uslub syiddah. Diterapkan pada waktunya masing-masing dan pada tempatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Ini adalah uslub dakwah. Di antara perkara penting yang harus diperhatikan juga oleh para dai Allah masih berkaitan dengan tarekatu dakwah ialah beberapa kawaid beberapa kaidah kaidah penting dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Di antaranya adalah Al-bada'atu bil ahammi fal aham Memulai dakwahnya Dengan perkara yang paling penting Lalu yang penting-penting setelah itu Ini kaidah dan ini justru merupakan manhajul minhajul anbiya'i wal mursalin fi dakwatihim para anbiya wal mursalin dalam dakwahnya selalu memulai dengan tauhid selalu memulai dengan pembenahan akidah selalu memulai dengan prinsip-prinsip keimanan ini ya ikhwan. Baru kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Ada skala prioritas. Fokusnya pada ini. Selalu memulai dengan ini. Bahkan bahkan disebutkan oleh para ulama kita, dakwatul anbiya'i wal mursalin bidayatuha atau hitul aqidah wa nihayatuha kadzalik. Setatnya, permulaannya akidah, tauhid, akidah, tauhid, akidah, tauhid. Finishnya juga sama. Dikarenakan tujuan dakwah ilallah ialah untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Gelapnya kemaksiatan menuju cahaya ketaatan. Gelapnya kebid'ahan menuju cahaya sunnah. Litakuna kalimatullahi al-ulya. Tujuannya supaya kalimat Allah yang paling tinggi di muka bumi. Semuanya beribadah kepada Allah di atas ibadah yang benar. Tauhidnya kepada Allah. Ibadahnya hanya kepada Allah. Akhirnya sahihah. Itu tujuan intinya. Permulaan, start, finishnya semuanya sama. Ini dakwanya para anbiya wal mursalin. Antum barakallahu fikum perhatikan ayat Qur'aniyah. Ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang dakwatul anbiya'i wal mursalin. Semuanya menjelaskan mereka memulai dengan tauhid dengan akidah dengan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36 Allah menyatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus para tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya mendakwahkan satu dakwah yang sama. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah semata dan tinggalkan taghut-taghut itu semuanya mendakwakan tauhidul ibadah, ibadah kepada Allah, tauhid kepada Allah, akidah yang benar, iman yang benar. Tinggalkan yang namanya tauhid-tauhid itu, kesyirikan-kesyirikan dan yang lain-lain. Semua nabi, semua rasul. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, di Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin" illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah mengatakan dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan kami wahyukan kepada dia la ilaha illa ana tidak ada sesembahan yang berhak diibadah kecuali aku kata Allah fa'budun maka hendaklah kamu semua beribadah kepada aku Semuanya diwahyukan dengan la ilaha illallah. Ubudiyah, uluhiyah, tauhid, akidah, keimanan barakallahu fikum. Semua nabi, semua rasul. Nabi kita Muhammad SAW. ketika beliau berdakwah yang pertama kali beliau sampaikan, yang beliau dakwakan la ilaha illallah. Perbaikan akidah, perbaikan tauhid, perbaikan prinsip keimanan di tengah-tengah umatnya, memberantas kesyirikan, kekufuran, dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Iblis. beliau. Maka ini pula asas dakwah salafiyah. Asas dakwah itu sunnah. Dakwahnya salafun salih. Mereka selalu fokus memulai perhatian dengan perkara tauhid, dengan perkara akidah, dengan prinsip-prinsip akidah, dengan prinsip-prinsip manhajiyah, dengan prinsip-prinsip keimanan. Itu mereka. Fokusnya ke sini. Baru kemudian yang berikutnya dan berikutnya lagi. Pembahasan masalah ah, ahkamu syariah, perkara, perkara ibadah, perkara dakwah, perkara akhlak, perkara adab, semua dibahas. Tapi fokusnya kepada pembahasan yang satu ini. Sehingga tauhid aslun asilun qamat da'watur rusuli jami'an litahqiqih Tauhid wal aqidah merupakan dasar yang paling pokok di mana dakwatul anbiya wal mursalin dibangun di atasnya dan mereka semuanya merealisasikannya. Barakallahu fikum. Maka seorang dai Allah fokusnya ke sini. Setatnya ini, tengah-tengahnya ini, finishnya adalah ini. Barakallahu fikum sebuah dakwah ketika tidak membangun dakwahnya di atas manhaj nubuah seperti ini maka akan hancur binasa barakallahu fikum dia akan menyimpang akan tersesat seukuran kadar penyimpangan dia dari manhaj yang ada ini ada sebuah keterangan yang cukup bagus <clears throat> dari Syekh Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Beliau menjelaskan jadi disebutkan dalam muqaddimah kitab Manhajul Anbiya'i Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah karya Syekh Rabi bin Hadi. Dikasih takdim sama Syekh Salih Fauzan. Belum mengatakan dalam takdimnya itu. Wa inna ayyata da'watin la taqumu ala hadhihi al-usus ولا يكون منهجها قائما على من على منهج الرسل فإنها ستبؤ بالخير وتضمحل وتكون تعبا بلا فائدة dakwah manapun yang tidak dibangun di atas asas-asas ini manhajnya tidak dibangun di atas manhaj para anbiya wal mursalin maka dakwah itu akan kembali dengan kerugian dan akan lebur akan sirna Dakwahnya sia-sia dengan tanpa membawa faedah belum mencontohkan dakwah-dakwah yang ada di zaman sekarang ini dari kalangan dakwah hizbiyah dakwah-dakwah hizbiyah yang mengesampingkan perkara tauhid, mengesampingkan perkara akidah. Dakwah mereka dikatakan munharifah, menyimpang dan tadmahil sirna lebur tidak ada faedahnya para kelafikum bahkan merusak dakwah yang ada. Barakallahu fikum. Disebutkan juga oleh asy Al-Allamah Asy-Syaikh bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitab beliau Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal 'aql pentingnya memperhatikan manhaj nubuah yang satu ini Beliau menyatakan fal wajibu ala kulli du'ati ila Allah ay yafhamu hadzal manhaj وهذه الدعوة الإلهية العظيمة والمطلب الكبير ويجب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقوى من هذا المنهج لاختاره الله لرسوله وآثرهم به wajib atas semua dai dai الله untuk memahami manhaj ini memahami dakwah ilahiyah yang agung ini dan wajib kita meyakini kalau seandainya di sana ada manhaj yang lebih afdal, yang lebih lurus dibandingkan dengan manhaj yang mulia ini, niscaya Allah akan memilihkannya untuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah akan lebih mengutamakan manhaj-manhaj tadi dibandingkan dengan manhaj ini. ini Intinya, tidak ada manhaj yang lain yang lebih afdal, yang lebih utama dibandingkan dengan manhajul anbiya wal mursalin dalam berdakwah kepada Allah. Manhaj tauhid, manhaj akidah. Barakallahu fikum. Ini penting sekali diperhatikan ya, kawan. Ketika ada sebuah dakwah Fokusnya itu hanya pengikut, pengikut, pengikut, pengikut, pengikut, pengikut. Jam'un nas wa tajmi'un nas mengumpulkan orang pengikut yang penting kumpul itu bukan dakwah tul anbiya wal mursalin itu adalah dakwah hizbiyah fokusnya bukan at-tauhid akidah ini adalah dakwahnya ikhwanul muslimin harus bagian dakwah lagi yang dipikir sama dia yang dipenah yang, yang dia yang disampaikan sama dia dalam gerakan-gerakan dakwah dia yang dibahas daulah daulah daulah daulah daulah daulah khilafah khilafah khilafah khilafah ini bukan dakwah sunnah. Ini bukan dakwah sunnah. Ini dakwah kharijiyah. Dakwahnya kaum khawarij yang sekarang dikibarkan benderanya oleh ikhwanul muslimin wabil khusus oleh Hizbut Tahrir. Daulah, daulah, daulah, daulah, daulah. Mimpi tok daulah, daulah. Hampir satu abad tidak muncul daulahnya. Allahul musta'an. Sebuah dakwah yang fokusnya hanya masalah solat, solat, solat, solat, solat, zikir, zikir, khuruj. Ini bukan namanya dakwah sunnah. Ini jemaah tabligh ya, kawan. Kan perkara rukun Islam kedua itu salat. Iya betul. Tapi para anbiya wal mursalin mendahulunya dengan akidah, dengan tauhid. Baru setelah itu yang lain-lainnya. Atau lagi pembahasan dakwahnya akhlak akhlak akhlak akhlak akhlak akhlak. Dan ada lagi yang lain. Ini bukan dakwah yang benar. Sekarang menggunakan bahasa rifkun, rifkun, rifkun, rifkun, rifkun, rifkun, lembut, lembut, lembut, lembut. Mana sidahnya, mana hajurnya, mana yang lain-lainnya? Tidak ada. Lembut, lembut, lembut, lembut, lembut akhirnya ya kawan. Ini bukan manhaj al Musari. Yang benar manhaj dakwahnya harus membangun dakwahnya di atas dakwah tauhid, dakwah akidah, perbaikan akidah, perbaikan prinsip-prinsip akidah lalu membahas yang berikut-berikutnya. Dimulai dengan ini para fikum. Kalau tidak maka, maka akan menyimpang seperti yang dikatakan tadi oleh Syekh Salih Fauzan, hafizahullah taala wa ra'a. Ini muhim di zaman sekarang ini, ikhwan. Banyak suara-suara sumbang yang terkait dengan bab ini. Kalau di zaman sekarang ini kan lebih banyak digunakan istilah manhaj, manhaj, manhaj, manhaj. Sama dengan sebelumnya, akidah, akidah, tauhid, tauhid begitu usul sunnah, usul sunnah. Sekarang ini banyak orang yang yang yang yang suaranya sumbang. Manhaj lagi, manhaj lagi, manhaj lagi. Enggak ada lagi yang lain. Hmm, lagi-lagi manhaj, lagi-lagi manhaj. Yang lain dong. Yang lain banyak. Yang ini fokus. Hati-hati. Ini dakwah-dakwah yang merusak dakwah sunnah, yang merusak dakwah tul hak barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi dakwah sunnah, dakwah salafiyah dakwah yang dibangun di atas perbaikan tauhid, perbaikan akidah, perbaikan prinsip-prinsip sunnah, perbaikan manhaj. Kemudian teruskan dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya dari ahkamu syariah dan yang lain-lainnya barakallahu fikum. Sehingga diiringi dengan poin yang kedua namanya syumuliyatud dakwah. Diiringi dengan poin yang kedua namanya syumuliyatud dakwah. Yang namanya dakwah sunnah itu syamilah dakwahnya sangat mencakup membahas semua bimbingan-bimbingan Islam dan sunnah fokusnya akidah wa tauhid namanya syumuliyah <clears throat> syumuliyah dakwah salafiyah ia dakwah syamilatun fi mawdu'atiha wa jawanibiha dakwah salafiyah adalah dakwah yang syamilah yang meliputi para sisi dan semua sisi-sisi Islam sunnah pada apa yang dia bahas. Walaupun terkisnya, fokusnya pada dakwah Sunnah wa tauhid. Dakwah tauhid, dakwah tauhidul aqidah barakallahu fikum. Naam dikarenakan Islam yang sahih telah sempurna disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla bimbingan-bimbingannya pun juga telah sempurna dan menyeluruh pada semua aspek kehidupan yang ada maka dakwah salafiyah pun juga demikian menyentuh semua sisi-sisi kehidupan Bani Adam dari mulai perkara yang sangat pokok, perkara akidah, perkara tauhid, perkara ibadah, perkara ahkam syariah, perkara akhlak, perkara adab, perkara muamalah sampai urusan buang hajat pun dibahas panjang dan rinci dalam dakwah salafiyah. Tapi ingat fokusnya kepada al akidah wa tauhid. Barakallahu fikum. Namanya syumuliyah. Ketika ada sebuah dakwah yang fokus pada satu bab tanpa yang lain, ciri-ciri dakwah yang menyimpang. Bab akhlak saja, ciri-ciri dakwah yang menyimpang. Hah? Sedih terus, hajar terus, nggak ada lagi yang lainnya. Ini menyimpang. Lembut terus, tidak ada yang lainnya. Ini menyimpang. Yang betul adalah fokus pada akidah wa tauhid dan dakwahnya syamilah menyeluruh. Dan itu yang ada pada dakwah salafiyah. Semua ilmu dikaji, semua ilmu disampaikan dengan tadaruj, dengan tahapan-tahapannya barakallahu fikum. Ada tema akidah, ada tema masalah ibadah, masalah fikih, tema akhlak, tema adab, tema tafsir, tema hadis, tema bahasa Arab, semuanya lengkap. Tapi fokusnya adalah pembahasan masalah al-aqidah wa tauhid, Barakallahu fikum. <clears throat> Ini ya ikhwan terkait dengan perkara-perkara penting seputar masalah tariqatu dakwah. Tayyip semuanya diperhatikan oleh para duat ilallah. Intinya adalah dakwah dia harus dibangun di atas al-ilmu wal basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Panjang, lebar, tinggi, rendah penjabarannya disebutkan oleh para ulama dari poin kedua dari bentuk-bentuk hikmah dalam dakwah. Baru dua kan kemarin baru dua kan ya? Yang pertama tamasuk bil kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang kedua di antara bentuk hikmah dalam kerana dakwah ialah dakwah di atas ilmu dan basirah. Basirahnya terkait dengan apa yang dia dakwahkan, terkait dengan kondisi mad'u, terkait dengan tarekat dakwah dirinci eh, secara secara global eh, secara statistik terperinci dengan apa yang disampaikan tadi para kalafikum, tentu sebagian bukan semuanya dan apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Itu masing-masing poin-poin tadi itu kaidah dalam dakwah. Masing-masing poin-poin tadi kaidah dalam dakwah. Satu saja tidak terpenuhi, dakwah akan rusak. Dakwahnya bukan lagi bil hikmah. Akan hilang hikmah dalam dakwah tadi barakallahu fikum. Fallahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Enggak dengar suara azan ya? Hah? Masya Allah Katanya sampai jam 8 ini <clears throat> Iya sampai jam 8 sampai Isya Nama ya kan ya, pembahasan yang berikutnya poin ketiga dari bentuk-bentuk hikmah dalam dakwah. Terus lanjut sampai jam 8 atau besok? Ya apa lagi? Ya dan diusir tenang aja. Nah, kalau berhenti kan ya sudah, adzan berhenti selesai. Sama santri sekarang saya urusannya. Ya apa lagi? Besok. Hah? Masih banyak di kepala itu belum. Banyak yang belum. Panjang ya. Ya baik. Ditengok dulu pertanyaannya. <clears throat> Semoga gampang dan layak dibaca. ketika Rasul menghajar sahabat ketika memakai pakaian yang dicelupkan warna emas warna emas, warna usfur usfur itu sebuah bahan nabati untuk mencelup pakaian nanti menghasilkan pakaian warnanya kuning orange dia kuning begini cuman lebih orange sedikit antum tahu orange kan jeruk orange nah gitulah ya kawan Baik, apakah artinya bahwa larangan memakai barang berwarna emas meski bukan terbuat dari emas? Tidak, lain pembahasan. Itu terkait dengan masalah kain muasfar barakallahu fikum. Adapun yang lain-lainnya yang aroma ah, aroma yang warna-warna emas nggak ada masalah. Yang dibahas bukan warna emas, tapi bahan emas. Tidak boleh bagi kaum laki-laki, boleh bagi kaum wanita barakallahu fikum. Wallahu wallahu taala alam bisawab. Taib ada yang bertanya apakah kita boleh mengambil ilmu dari orang yang memiliki banyak syubhat terkait dengan bab talaki ilmu menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala para ulama kita salafun saleh sangat ketat kaidah yang disepakati oleh para ulama dalam bab ini ialah kalam Muhammad ibnu Sirin rahimahullah datang juga dari sejumlah ulama yang lain beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum sesungguhnya ilmu ini adalah agama maka lihat dari siapa kamu mengambil agama ini sehingga sangat ketat lihat dulu orangnya baru lihat apa yang dia sampaikan itu prinsipnya ahlus sunnah barakallahu fikum maka orang yang layak diambil ilmunya harus memenuhi beberapa kriteria yang pertama ialah sihatul mu'taqad wal manhaj akidahnya sahihah, manhajnya lurus. Dia seorang salafiyul akidah, salafiyul manhaj. Yang kedua ialah al-ilm. Dia masyhurun bil ilmi. Dikenal dengan ilmunya. Dikenal di kalangan sekitarnya seorang yang mencari ilmu, talabul ilminya, masyhur dengan talabul ilminya, diketahui baik dalam dirosahnya ketika dia sedang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan oleh sekitarnya dari kalangan para ulama atau dari kalangan para uh, duat, orang yang baik, orang yang talib ilm, masyhur dengan ilmunya. Yang ketiga ialah husnul khuluq. Bagus akhlaknya bagus niatnya, bagus tujuan maksud-maksud dia dalam e, berdakwah dalam menyampaikan ilmu. Ini pokok-pokok penting ketentuan-ketentuan barakallahu fikum diambil ilmu dari seseorang. Ini disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wara'ah. Sehingga nggak semua orang menyampaikan ilmu diambil ilmunya. Syekh Saleh Fauzan tegas dalam bab ini. Dicek dulu kata beliau, dicek dulu siapa yang menyampaikan ilmu itu ha? di mana dia belajar? Dengan siapa dia belajar? Bagaimana dia belajar? Supaya jelas dia punya ilmu atau tidak. Bagaimana akidahnya, bagaimana manhajiahnya, bagaimana ininya. Teliti, ketat. Dikarenakan ini pembahasan ilmu din. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dari sini tidak boleh mengambil ilmu dari ashabul ahwa'i wal bid'ah yang masyhur sebagai mubtadi umbal jelas. Juga enggak diperbolehkan untuk menimba ilmu dari sahibul syubhah al masybuh yang banyak syubhatnya. Atau sahibul fitnah yang banyak fitnahnya al-maftun. La yajuz. Juga tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang fasik yang fasik dikenal dengan dosanya, dengan maksiatnya dan kemungkaran-kemungkaran dia. barakalakum Fasik adalah Yajuz. Juga tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang majhul. Tidak dikenal siapa dia. Siapa dia nggak tahu, bagaimana menhajinya nggak tahu, bagaimana ilmu, bagaimana dirosanya nggak tahu, bagaimana tolak ilminya nggak tahu, siapa gurunya nggak tahu. Ada majhul, la yajuz juga tidak boleh belajar dari orang yang jahil, yang tidak punya ilmu. Yani jahil tentang ilmu syariat. Walaupun dia alim dalam urusan dunia, nggak mau tabar. Walaupun dia orangnya orator dalam berbicara, nggak mau tabar. Walaupun dia seorang yang uh, jago khutbah, walaupun dia seorang yang uh, jago kisah, atau dia seorang yang begini, begini, begini. Disebutkan beberapa sifat-sifat yang ada. Tapi ketika dia jahil, tidak mengerti ilmu syariat, maka tidak boleh mengambil ilmu daripadanya. Ketat, eh, sangat ketat. Sehingga hanya mengambil ilmu dari orang yang masyhurun bil ilmi, masyhur dengan ilmu syariatnya, disertai dengan sihatul mu'taqad wal manhaj, disertai dengan husnul khuluqi wal qasdi. Bagus akhlak, tujuan dan niat. Ini nggak sembarangan ya, nih. Nah, satu perkara penting yang perlu tanbih, muhim jiddan. Ketika barakallahu fikum sebagian syekh, sebagian alim, sebagian dai mewanti-wanti kita, mewanti-wanti para ikhwah, jangan mengambil ilmu dari si fulan. Jangan mengambil ilmu dari si fulan, itu bukan berarti dia mubtadi. Diulangi lagi, itu bukan berarti dia mubtadi, bukan berarti dia seorang hizbi, dal, belum tentu. Karena sabab-sabab yang membuat dia tidak diambil ilmunya sangat banyak. Sangat banyak dengan poin yang saya bacakan tadi. Tanyakan dulu, kenapa nggak diambil ilmu daripadanya? Dia jahil. Katakan dia jahil, jangan mengatakan dia kafir jangan mengatakan dia mubtadi, jangan mengatakan dia hizbi, jangan mengatakan dia fasik. Kul orang jahil. Jahil. Loh, kenapa? Enggak diambil ilmunya, majhul. Enggak diketahui siapa orangnya. Tidak ada yang tahu dari kalangan uh, para ulama atau para asatidah atau para duat tentang keilmuannya. Majhul, katakan majhul. Jangan sama dia. Loh kenapa? Sayyi sangat buruk akhlaknya. Jangan sama dia. Kenapa? Fasek. Kenapa? Sohibu syubah. Kenapa? Fatan. Kenapa? Mubtadi. Apalagi mubtadi apa parah ya. Asbabnya banyak. Faham ya, Ikhwan? Ini tolong camkan baik-baik. Banyak dalam bab ini barakallahu fikum Allahu musta'an yang belum memahami manhaj salaf dalam prinsip ini ketika mendengar sebuah berita sebuah khabar jangan mengambil ilmu dari si fulan langsung di benak dia di umbal hizbi munharif la ya hadza belum tentu ya baya ya baya kayak gini muncul di tengah-tengah banyak ikhwan makanya ngaji yang benar belum tentu lihat tanya dulu kenapa kau tidak boleh diambil ilmunya jahil katakan jahil majhul katakan majhul Fasik katakan fasik. Sayul akhlak katakan sayul akhlak. Ha? katakan masbuh. Fattan katakan fattan. Mubtadi katakan mubtadi. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Udah insyaallah ya. Dalam bab ini sangat ketat pembahasannya enggak sembarangan barakallahu fikum. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Nah, ikhwan. Nah, sebagian pihak itu barakallahu fikum ketika uh, dikasih peringatan seperti ini bukan kemudian dia evaluasi diri malah ngamuk-ngamuk. Malah marah-marah. Hah? Lu kan saya ditahdir sama banyak orang ini. Hah? orang nggak boleh belajar sama saya. Nah, siapa sih yang melarang orang berdakwah? Ila akhirnya dari kalam-kalam yang seperti itu Allahul musta'an. Ini harus ngaji lagi ini. Belajar neh belajar keikhlasan, belajar kejujuran, belajar ketawaduan, belajar tahu diri. Barakallahu fikum. Sering kita sampaikan barakallahu fikum. Sering saya saya menyampaikan kalau seandainya, seandainya posisi kita, saya misalkan ikhwannya, dianggap oleh para ikhwah posisi antum ustaz tidak pas untuk dakwah. Dakwahnya antum bikin kerusakan di muka bumi. Stop Ustaz, stop. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Antum tidak layak dakwah Ustaz. Kenapa memang? Antum kalau ngomong ceplas-ceplos, belak-belakan begitu, banyak yang marah-marah Ustaz. Berhenti Ustaz. Lah kalau misalkan di sini nggak cocok ya sudah. Dakwah tempat lain <laughs> yang cocok. Nah, di depan para santri nggak ada masalah. Harus belajar keikhlasan ya harus belajar keikhlasan, evaluasi diri. Masing-masing kita bukan maksum, harus siap menerima kritikan, masukan-masukan. Benar kita terima, salah diluruskan dengan cara yang baik. Nah, ikhlas yang sangat penting. Taruh di belakang, siap di belakang, depan, siap di depan, tengah, siap di tengah, samping kanan, samping kiri, siap. Berhenti, siap tidak ada masalah Dikarenakan yang kita harapkan Maradatillah Meraih Allah subhanahu wa ta'ala Bukan yang lain-lainnya Barakallahu fikum Mafhum Difahami ini kan Ini perkara amanah, perkara besar Bukan perkara mencari kedudukan Mencari tahta, mencari harta Mencari prestise La Urusan dakwah, urusan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla Barakallahu fikum Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya utarakan, semoga bermanfaat. Dan insya Allah selebihnya poin-poin yang mungkin penting kita angkat diteruskan kembali pada keesokan pagi jam 9 sampai jam 11 insya Allah taala. Sementara cukup pada Isya bagiannya para santri untuk meneruskan kajian Al-Manzumah Al-Fiqhiyah karya Sa'di rahimahullahu taala. Barang seperempat jam setengah jam lumayan ya. Ya. Yeah. Lumayan ya? Lumayan. Barakallahu fikum. Wallahu alam bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhalu hafizakumullah.